Kepadamu jahit benteng kebenaran, lalu rindu akan lahir kejayaan. Kepada pewaris tatanan jamilan, menatap tegak menyongsong masa depan. Kepada pewaris tatanan jamilan, menatap tegak menyongsong masa depan. Kepadamu jahit benteng akan lahir kejalan kepada pewaris tata dan keadilan berharap tegak menyokong masa depan kepada pewaris tata dan keadilan berharap tegak menyokong masa depan kepada mujahid penting kebenaran lalu rindu akan lahir kejayaan kepada pewaris tata dan kanila Malapasal ang inyong pangmatadapan Kepada bawah tatanan kanila Malapasal ang inyong pangmatadapan